Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat malam para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya untuk malam ini? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, hari ini bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1434 Hijriah atau 30 April tahun 2013. Di setiap hari Selasa malam masih bersama acara yang insya Allah selalu bermanfaat bagi kita semua. Dan malam kali ini acara yang akan kita hadirkan di tengah-tengah Anda adalah sebuah untayan nasihat untuk keluarga muslim yang akan dibawakan oleh al Muhammad Naim LC Hafizahullah Ta'ala yaitu dari kitab Isyratun Nisya karya Al-Imam An-Nasai Rahimahullah Baiklah kita sapa terlebih dahulu Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah tiga Assalamualaikum Zat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlan Zat, apa kabar Zat? Alhamdulillah, wabi khair, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Baiklah, sebelum kita mulai kepada uh, inti acara, uh, bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar materi, ayo kirimkan ke email kami di kotak surat at annasradio.com atau bisa melalui Yahoo Messenger dengan alamat annasradio bisa juga di plain BlackBerry di nomornya tuh di 2633310D atau bisa melalui Skype dengan ID Anas Radio.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 berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah dan taufiknya pula kita masih dipertemukan dalam majelis ini untuk bersama-sama mengkaji dan menelaah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam yang terkait dengan bagaimana semestinya rumah tangga kaum muslimin mencontoh kembali kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kita berharap tentunya berangkat dari keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga-keluarga yang senantiasa di bawah naungan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu Akan menjadikan masyarakat yang indah. Masyarakat yang senantiasa menjaga ukhuwah dan masyarakat yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia dan kenikmatannya Khususnya nikmat kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nikmat kita bisa mengkaji, mempelajarinya. Dan juga nikmat kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan ini adalah satu kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sabat dan istiqamah, diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu waliyudzalika qadir alaih. Kemudian para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari bab yang keempat yang dibawakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. yakni bab tentang ghirah, tentang kecemburuan. Dan kemarin sudah kita lihat atau sudah kita kaji bersama-sama bagaimana kisahnya Rasulullah SAW dengan Aisyah dengan para istri beliau yang lain. Kemudian pada pembahasan berikutnya masih juga hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala qala أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمكث عند زينب بنت جهش رضي الله تعالى عنها فيشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت, أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جهش ولن أعود له Diriwayatkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha menyangka meyakini bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu tinggal di tempatnya Zainab binti Jahash salah seorang istri beliau radhiyallahu taala anha yang sebagaimana pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas Zainab binti Jahash ini adalah di antara pesaing atau di antara istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam yang merupakan pesaing beratnya Aisyah radhiyallahu taala anha dengan beberapa manaqib atau berbagai manaqib yang ada pada Zainab binti Jahash ini yakni keistimewaan dan kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Maka di sini suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba gilirannya di tempatnya Zainab binti Jahash. Kemudian beliau meminum madu di tempatnya Zainab radhiyallahu taala anha. Maka kata Aisyah, aku dan Hafsah saling berwasiat, sepakat. Siapa di antara kami berdua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepadanya, artinya siapa yang paling dulu tiba gilirannya didatangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam supaya bertanya kepada Nabi atau mengatakan kepada Rasulullah sesungguhnya aku mendapatkan uh, darimu bau maghafir jadi uh, eh, bau dari bau wangi maghafir ini adalah satu jenis tanaman yang uh, manis ya dan berbau wangi. Maka ini kesepakatan Hafsah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa yang paling dulu didatangi atau dapat giliran dari Nabi alaihi untuk mengatakan ini, aku mendapatkan darimu bau maghafir. Apakah engkau makan maghafir? Maka Rasulullah SAW pun masuk kepada salah satu dari keduanya ini. Nah, di sini tidak disebutkan apakah Aisyah atau Hafsah. Faqala dzalika lah. Maka istrinya ini pun mengatakan seperti itu. Ini salah satu dari dua orang ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku mendapatimu bau maghafir. Apakah engkau makan maghafir?" Maka Rasulullah menjawab, "La, tidak. Bal syaribtu asalan." Bahkan aku minum madu di tempatnya Zainab binti Jahash Radiyallahu taala anha walan a'udalah dan aku tidak akan mengulangi lagi. Ya, ini kata Rasulullah SAW. Fanajalat Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Kemudian turun ayat di surat At-Tahrim ini. Hmm. ini. awal surat At-Tahrim ini. Dan ini merupakan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat di surat At-Tahrim ini. Di ayat yang eh, satu pertama sampai ayat yang ke lima. Ini rentetan ceritanya. Maka ketika Rasulullah mengatakan walan a'udalah aku tidak akan mengulanginya lagi turun ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegurnya ya ayuhan nabi wahai nabi mengapa engkau haramkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan untukmu tabdaghi mardata azwajik ini karena mencari keridhaan, kesenangan hati istri-istrimu itu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha kasih sayang. Sampai pada ayat yang ini juga uh, hardikan teguran kepada Hafsah dan Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan Allah mengatakan in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Ya, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala faqad sagat qulubukuma maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Ini uh, in tatuba ilallah jika keduanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhuma. <clears throat> Maka ini rentetan kisah bisa para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk membuka lima ayat yang pertama di surat At-Tahrim ini. Wa id asarra an nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam. Wa id asarra nabi ini ketika nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya ini. Ini dalam hal ini adalah kisahnya dengan hafsa, Suatu uh, peristiwa. Jadi maka uh, hal ini turun ayat ini karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada salah satu dari dua orang ini, Bal syaribtu asalan. Bahkan aku minum madu. Maka eh, para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita lihat bagaimana kecemburuan mereka para istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal masing-masing tentunya sudah mendapatkan jatahnya sendiri-sendiri. Dan masing-masing juga sudah mendapatkan bagiannya. Namun demikian kita lihat. Ini riwayat menunjukkan ini terjadi pada para ummahatul mukminin, pada para istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Yang artinya kalau itu terjadi pada rumah tangga kita, pada para istri-istri kita, sesuatu yang tentunya lebih manusiawi lebih wajar dan e, bukan satu hal yang e, aneh nih. Karena hal ini terjadi pada rumah tangga Nabi alaihi salatu Maka ini ibrah dan pelajaran yang besar agar e, saling memahami satu dengan yang lainnya. Khususnya para kawam, para suami. Ini harus benar-benar memahami dan mengerti keadaan-keadaan yang seperti ini. Kalau yang seperti ini terjadi pada rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam, mimbabi aula untuk terjadi pada rumah tangga kita. Maka jangan kemudian kita bersikap dengan sikap-sikap yang kelewatan. Dengan sikap-sikap yang berlebihan. Karena mereka adalah para wanita. Bukanlah laki-laki. Dan Allah mengatakan, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى dan laki-laki tidaklah sama seperti wanita. Karena itu hendaknya harus dipahami benar. Kalau memang anda-anda ini para kawam adalah benar-benar sebagai laki-laki untuk bisa menyadari perkara-perkara yang seperti ini. Kemudian eh, riwayat berikutnya Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala membawakan riwayat dari Anas bin Malik dari Thabit al-Bunani Thabit bin Aslam al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat lahu amah yatauha bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dulu beliau punya seorang amah budak perempuan yang beliau menggaulinya فلم tajal به عائشة wa حتى hatta على نفسه Maka senantiasa dengannya eh, senantiasa Aisyah dan Hafsah ini eh, seperti kisah tadi sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya atas dirinya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini di awal surat uh, At-Tahrim. Ini ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ini. Kemudian ayat yang keenamnya ini adalah terkait dengan tanggung jawab dalam rumah tangga. Untuk jangan sampai karena riak-riak yang terjadi dalam rumah tangga kita kemudian menyiapkan keluarga kita menjadi bahan bakarnya api neraka na'udzu billahi thumma Maka ini yang harus kita sadari. Jangan sampai kemudian hanya karena sedikit riak-riak yang terjadi, permasalahan-permasalahan yang kemudian muncul syaitan dan menggoda pada kita, sampai kemudian sikap-sikap kita pun kemudian kelewatan dan berlebihan. Yang akhirnya kemudian kezaliman demi kezaliman terjadi dalam rumah tangga kita. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kemudian uh, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala uh, Al-Imam An-Nasai masih dalam bab ini membawakan riwayat yang lain dari Ubadah bin Walid ibnu Ubadah bin Samit radhiyallahu taala bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره فقال قد جاءك شيطانك فقلت أعملك شيطان قال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم diriwayatkan dari Ubadah ابن الوليد ابن عبادة ابن Samit bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengisahkan iltamastu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadkhaltu yadi fi sya'rihi saya pun masukkan tanganku pada rambut beliau maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyadari apa yang dilakukan oleh Aisyah ini. Ini fatin. Artinya di sini Rasulullah Wasallam jeli, cepat tanggap dengan apa yang dilakukan oleh istrinya ini. Dan Rasulullah mengatakan, "Qad ja'aki syaitanuki." Hmm. Telah datang kepadamu setanmu. Hmm. Hmm. Ini telah datang kepadamu setanmu. Kemudian kata Isa, saya bertanya, apa engkau juga tidak punya setan? Amalaka syaitan? Hmm. Ini. Rasulullah mengatakan iya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah menolongku atas setan itu fa'aslam kemudian me, e, masuk Islam. Ini atau kemudian ditundukkan. Ya. Yani mana fa'aslam yakni uh, eh, ditahan dari membuat bisikan-bisikan ini <clears throat> dan dalam riwayat yang lain mana faaslam artinya kemudian menjadi masuk Islam hmm. maka Rasulullah SAW selamat dari keburukannya hmm. atau juga makna yang ketiga ini mana aslam ada beberapa makna Makna yang pertama adalah e, ditahan dari bisikan dan gangguan-gangguannya. Yang kedua, benar-benar masuk Islam. Maka Rasulullah SAW selamat dari keburukannya. Dan makna yang ketiga, makna aslam, yakni yakni e, selamat. Artinya adalah Rasulullah selamat dari setan itu dan juga selamat dari keburukannya. Bagaimana hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Al-Athir dalam kitab beliau eh, An-Nihaya fi Gharibil Hadith di juz yang kedua atau jilid yang kedua di halaman 395. Maka ini mana fa aslam ya. E, para pendengar Anas Radio yang saya hormati dan saya muliakan. Di sini kita lihat bagaimana kepekaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang dilakukan oleh para istrinya ini. Dan ini tentunya menjadikan kita pun juga menjadi jeli. Dan juga kita lihat di sini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa mengingatkan kepada istrinya dari setan-setan yang datang kepadanya dengan bisikan dan gangguan dan hal ini, para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau para istri Nabi tidak bisa selamat dari gangguan-gangguan syaitan, maka bagaimana dengan kita? Tidak bisa aman dari gangguan-gangguan syaitan, apakah ada dari kita yang dijamin bisa aman dari gangguan syaitan? Maka ini tidak ada yang bisa merasa aman. Karena itu hendaknya kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk ini yang senantiasa berusaha membuat keonaran dan senantiasa bagaimana untuk memisahkan seorang suami dari istrinya yufarriqu bainal mar'i wa zawjih akan berusaha untuk memisahkan dari seseorang dengan pasangan hidupnya. Maka ini yang harus kita, baik oleh para suami atau para istri, harus benar-benar disadari. Jangan biarkan setan masuk dalam rumah tangga kita. Jangan biarkan setan terus mengelana, mengganggu, dan kemudian membuat berbagai keonaran-keonaran dalam rumah tangga kita yang menjadikan rumah tangga kita itu seperti gelombang pasang dan lain sebagainya. Tidak hanya sekedar riak-riak, namun gelombang yang besar bisa terjadi. Prahara bisa muncul tiba-tiba dengan bisikan-bisikan syaitan ini. Maka ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa yang terjadi apa yang terjadi bahwa apa yang terjadi dari kekeruhan yang terjadi pada rumah tangga kita ini tiada lain sumbernya adalah dari gangguan-gangguan syaitan ini. Yang hendaknya benar-benar kita senantiasa menyadarinya. Maka di sini kita lihat Rasulullah SAW mengingatkan, "Qad ja'aki syaitanuki." Telah datang kepadamu setanmu itu. Artinya di sini diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari bisikan-bisikan syaitan yang datang kepada para istrinya ini. Maka sebagai kawan selayaknya untuk senantiasa mengingatkan perkara-perkara yang seperti ini agar semuanya pun bisa terjaga dari gangguan-gangguan siapa, Apalagi kita manusia biasa, ibadah kita, keilmuan kita jauh dari mereka para ummahatul mukminin, jauh dari mereka para salaful ummah, jauh dari mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala jami'an. Lebih layak untuk senantiasa kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang gangguan-gangguan syaitan ini tidak akan bisa lepas sampai nyawa itu lepas dari badan. Satu kisah yang dibawakan dalam kitab Zuhd Imam Ahmad rahimahullah taala tatkala sakit keras maka anaknya Abdullah rahimahullahu taala ini senantiasa menungguinya, melayaninya, menjaganya. Kemudian di saat beliau tertidur terlungkup dengan selimut, tiba-tiba kemudian teriak dan mengatakan, "Laisa ba'd, laisa ba'd, laisa ba'd." Belum, belum, belum. Teriak maka setelah suasana agak tenang dan reda, anaknya Abdullah ini bertanya, Ya abadah, wahai ayahandaku, mengapa engkau teriak? Mengapa engkau mengatakan belum, belum, belum? Ada apa? Kemudian sang ayah, sang imam, rahmahullah ta'ala ini mengatakan, tadi saya melihat Iblis berdiri di ujung kakiku. Dan dia mengatakan, Najauta minni. Engkau telah selamat dariku. Engkau telah terbebas dariku. Maka saya katakan belum. Saya belum bisa terbebas darimu. Sampai nyawa ini lepas dari jasadnya. Artinya kita lihat bagaimana lembutnya iblis untuk menggoda kepada manusia. Maka kata-kata najauta ini, ini bukan merupakan tazkiyah, rekomendasi atau menunjukkan kekalahan iblis itu tidak. Tapi ini bentuk gangguan yang demikian lembut yang dengan kata-kata itu hati bisa mekar. Hati bisa tersanjung yang kemudian menjadi ujub dan kalau ujub sudah kekalahan tiba dan setan bisa masuk. Maka ini kita lihat. Imam Ahmad tegas mengatakan belum belum bisa selamat sampai nyawa itu lepas dari jasadnya. Maka ini kita lihat uh, Imam Ahmad rahimahullah taala. Artinya fatin peka dan jeli dengan gangguan-gangguan iblis, cara-cara yang demikian lembutnya menggoda manusia agar tergelincir dan tidak lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ujub, ada bangga diri, ada tersanjung dan kemudian lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala sampai detik-detik terakhir seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari gangguan-gangguan syaitan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mubasa ini. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di sini juga hadis ini juga memberikan faedah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa terjaga dari gangguan-gangguan syaitan ini dengan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian pula para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, manakala kita senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga konsekuensi atau kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, menjaga syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kepada kita. Dan ini juga dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijaga. Dalam rumah tangga kita, seorang istri manakala senantiasa menjalankan ibadahnya, menjalankan sholat lima waktunya, kemudian juga sholat sunnah-sunnahnya, sholat-sholat yang sunnah, maka insya Allah, hmm. karena dalam hadis Qudsi juga Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, man ada faqad adantuhu bilharb. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah dengan ibadah-ibadah yang sunnah sampai aku mencintainya wa idza ahbabtuhu dan jika aku mencintainya kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها maka kata Allah jika aku telah mencintainya aku adalah pendengarannya dia mendengar dengannya aku adalah penglihatannya dia melihat dengannya aku adalah tangan dan kakinya dia berbuat dia berjalan dengannya artinya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pendengarannya, penglihatannya, tangan, kakinya, senantiasa dijaga dari berbuat maksiat, dari berbuat hal-hal yang mungkar. Dan tidak hanya ini saja, dengan melakukan hal-hal yang sunnah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala in sa'alani la'utiyannah, wala in ista'adani jika dia minta kepadaku pasti aku kabulkan. Dan jika minta perlindungan pasti aku lindungi. Maka ini dengan ibadah-ibadah yang sunnah ini Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kepada kita. Kembali para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala membawakan riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسسته فإذا هو راقع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقالت بأبي وأمي innaka lafi sya'n wa inni lafi sya'n lafi akhar khanafahu Abu Razak ini hadis yang azim dari pengakuan Aisyah radhiyallahu taala anha hadis yang juga sahih diriwayatkan asal hadis ini juga diriwayatkan Muslim dalam sahihnya di mana Aisyah radhiyallahu taala anha mengisahkan aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam dikata Aisyah suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fadhanantu annahu dhahaba ila ba'd nisa'ihi dan saya kira beliau pergi kepada sebagian istri-istrinya tuhu Kemudian aku meraba-raba. Maka aku dapati beliau sedang ruku atau sujud. Dan beliau mengucapkan, Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa ant. Dan Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, Bi abi wa ummi. Sesungguhnya engkau dalam satu keadaan, dan aku dalam keadaan yang lain. Hadis yang awi Dibawakan oleh Imam Nasai dalam hal ini di bab al-ghirah. Bab kecemburuan. Karena di sini Aisyah mengatakan, "Fadhanantu annahu dhahaba illa ba'd nisa'ihi." Saya kira beliau pergi ke sebagian istri sebelah yang lain. Ini menunjukkan kecemburuan Aisyah yang sangat tinggi. Ketika pas jatahnya malam, tidak didapati di tempat tidurnya. Suasana gelap, tidak kelihatan apa-apa, maka Aisyah pun meraba-raba. Ternyata didapati Rasulullah SAW sedang ruku atau sedang sujud, membaca doa, Maha suci engkau, ya Allah. Dan dengan pujimu, tidak ada ilah yang hak kecuali engkau. Aisyah pun mengatakan, sungguh engkau dalam suatu keadaan dan aku dalam keadaan yang lain. Jelas beda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bermunajat. Berdiri bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Aisyah dalam kecemburuannya. Sedang bergemuruh kecemburuannya. Maka ini istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Karena itu selayaknya kepada para suami ketika hendak pergi kemana hendaknya minta izin memberitahu kepada istrinya supaya tidak membuka celah kepada syaitan untuk bermain untuk kemudian memberikan bisikan-bisikan kepada istri yang ditinggalkannya. Beritahu mau pergi kemana kemana supaya istri pun juga jelas dan juga tidak ada kekhawatiran. Ini kita lihat Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala seperti itu. Hanya karena ditinggal sholat saja masa mau sholat aja pamit padahal sholat sebelahnya ini kan maka eh, para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini eh, hendaknya seperti itu ketika mau bepergian mau kemana memberitahulah toh apa salahnya ya. dan juga apa ruginya dan juga Eh, untuk untuk kemudian kita berbuat jujur kepada mereka, berpamitan. Dan ini termasuk di antara bagian dari muasyarah zaujiyah dan muasyarah bil ma'ruf, bergaul, ya, berinteraksi dengan istri, dengan keluarga ini dengan cara-cara yang baik. Tidak kemudian asal pergi saja, keluar entah kemana, ya. dan sampai kemudian e, terkadang terjadi apa yang terjadi adalah eh, hal-hal uh, yang seperti ini. Membuka celah kepada syaitan untuk memberikan bisikan-bisikan ini. Kemudian para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uh, masih semakna dengan kisah ini juga dari air kisahnya Aisyah juga uh, yang Al-Imam An-Nasai membawakannya dari jalan dan riwayat ini di bawah riwayat yang kedua beliau bawakan dari jalannya Abdul Razzaq. Qala akhbarani Ishaq bin Mansur. Qala akhbarana Abdul Razzaq. Qala akhbarana Ibn Jurayj, Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Jurayj. Qala akhbarani Ibn Abi Mulaikah أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت Iftaqattu Nabi sallallahu alaihi wasallam dzat laila. Suatu hari aku kehilangan Nabi alaihi salatu wasallam. Fadhanantu annahu dhahaba ila ba'd nisa'ihi. Maka saya kira beliau pergi ke sebagian istri-istrinya. Fatahassast thumma raja. Kemudian aku pun meraba-raba, kemudian aku kembali. Fa idza huwa rakun aw sajidun. Ternyata beliau sedang ruku atau sujud dan membaca subhanaka wa bihamdik la ilaha illa ant. Fakultu kata Aisyah bi abi wa ummi innaka la fi sya'n wa inni la fi akhar. Ini hadis yang sama hanya ini riwayat dari uh, Abdul Razak. Uh, eh, para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam uh, hadis tadi seperti ini yang jelas memberikan banyak pelajaran kepada kita. Yang pertama, bagaimana kecemburuan atau seperti bab yang dibawa oleh Imam Nasai rahimahullahu taala, kecemburuan ini adalah merupakan penghias uh, atau juga merupakan pemanis dalam kehidupan rumah tangga. Manakala masih dalam koridor karena namanya cemburu adalah merupakan satu keharusan sebagai bukti dari keturusan cintanya. Maka itu terjadi pada ummahatul mukminin. Maka lebih lagi terjadi pada rumah tangga kita, pada istri-istri kita. Kemudian yang kedua, bahwa syaitan ini senantiasa berusaha mencari celah dalam lingkup rumah tangga ini mencari celah agar kemudian bisa bagaimana merusak rumah tangga kaum muslimin ini. Karena itu banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak menunaikan amalan-amalan yang sunnah atau juga menjaga rumah kita dari masuknya syaitan dalam rumah kita. Ketika masuk baca bismillah, jangan biarkan syaitan itu menguntit kita, mengikuti kita masuk dalam rumah kita mau makan bismillah. Senantiasa dalam rumah tangga kita nama Allah Subhanahu wa taala selalu berkumandang. Dan zikir-zikir senantiasa ada. Dibacakan Al-Qur'an. Jangan sampai rumah kita seperti kuburan, ya. Tidak ada sholat di dalamnya, tidak ada bacaan Al-Qur'an, adanya musik-musik, lagu-lagu, dar der dar der nggak karu-karuan, tang teng tang teng ke sana. La hawla wa la quwata illa billah. Ini adalah hal-hal yang akan bisa mengundang syaitan masuk dalam rumah tangga kita. Nasallallahu alaihi Kemudian juga yang ke berikutnya, faedah berikutnya, kita lihat ini merupakan teladan ya, yang baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kenikmatannya, dalam pergaulannya dengan istri-istrinya tetap tidak melalaikan akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan kita kepada istri jangan sampai kemudian memalingkan kita dari menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini karena tidak sedikit orang yang karena saking cintanya kepada istri hak-hak Allah Subhanahu wa taala diabaikan Bahkan terkadang tidak sedikit yang rela untuk melakukan hal-hal yang haram. Hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demi mendapatkan ridha istrinya ini. Maka seperti ini akan mendapatkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini. Maka ini adalah cinta yang kelewatan. Maka para pendengar anak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini hal hanya mesti diingat untuk senantiasa kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah tangga kita senantiasa dihiasi dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungan rumah tangga adalah juga merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hak Allah kita tunaikan, hak manusia, hak istri juga kita penuhi sebagaimana mestinya. Kemudian hadis berikutnya ini juga riwayat yang panjang. Masih dari kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan Ala uhaddithukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni Ini Aisyah mengatakan kepada Muhammad bin Qais, maukah? Tidakkah engkau mau? Aku ceritakan kepadamu tentang Rasulullah SAW dan tentang diriku. Kulna kami katakan bala, tentu kami senang. Qalat kata Aisyah, Lama kanat laylati inqalat. Fawadana alaihi inda rijlaih. Fawadana rida'ahu wa basata tarfa izarihi ala firashihi wa lam yalbas illa raithama dhan anni qad raqat thumma ta'ana ruwaida ini ya. kata Aisyah ketika tiba malam giliranku bersama Rasulullah SAW, Rasulullah berbalik. Fawadu'an alaihi inda rijlai. Beliau meletakkan kedua sendalnya pada kakinya. Wawada'a rida'ahu. Kemudian beliau meletakkan sorbannya, ridaknya. Wabasa tarfa ala firashihi. Dan beliau membentangkan ujung kainnya di tempat tidurnya. Dan tidak bersenang lama, sampai beliau mengira kalau aku sudah tertidur. Nah, Aisyah pura-pura tidur. Ya. Kita lihat bagaimana makar-makar para istri seperti ini. Ya. Pura-pura tidur. Tumman ta'ala ruwaida. Kemudian Rasulullah SAW memakai sendal. Bagaimana kita lihat di sini? Ah, Aisyah, ya, pura-pura tidur menceritakan kisah ini apa yang dilakukan Rasulullah dilihat dengan jelas eh, pura-pura tidur nah, kiranya oleh Rasulullah ini sudah tidur ruwaida kemudian beliau bersama memakai sendal dengan pelan wa akhadha ruwaida beliau juga mengambil sorbannya juga dengan pelan summa fatahal bab ruwaida Kemudian beliau juga membuka pintu kamarnya, rumahnya Isa ini juga dengan pelan dibuka dengan pelan. Supaya tidak terbangun. Maunya begitu. Ya. Ya. Fakharaja wa ajafahu Ruwaida. Beliau pun keluar. Kemudian menutup kembali pintunya juga dengan pelan. Wajah al tu darai fi ra'si. dan aku jadikan ini. Jadi dirai, ini baju uh, besi, baju perangnya ini di uh, kepalaku. Waktamar. Kemudian aku pun memakai kerudung, ya, menutup. Ya. Watakan naku izari dan saya sing-singkan sedikit dari eh, kainku. Wantalaktu fi adarihi. Nah, kata Aisyah, aku pun mengikutinya. Aku bertolak untuk mengikuti Rasulullah. Dikuntitnya. Rasulullah malam-malam keluar kemana Ya. Dikuntitnya. Hatta jaha al-baqiyah. Sampai beliau datang ke baki Eh, ternyata datang ke baki jadi pikirannya mau pergi ke sebagian istri beliau yang lain. Dikuntit oleh Aisyah. Pelan-pelan, tengah malam ibadah. pada. Ya. Kemudian ternyata Rasulullah SAW datang ke Baki. Ini kuburan. Datang kuburan Baki. Farofa yadaihi talata marrah. Beliau mengangkat kedua tangannya tiga kali wa atal al-qiyam dan beliau lama berdiri summan harafa wan haraft selesai itu kemudian beliau berbalik dan aku pun juga berbalik fa asra wa asra Rasulullah cepat-cepat buru-buru saya pun lebih buru-buru lagi fahar wala fahar wal. Rasulullah jalan cepat maka kata Aisyah aku pun juga jalan cepat وأهضر dan makna ahdara disebutkan oleh Ibnu Al-Athir dalam An-Nihaya artinya adalah al-adu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyadari ada sesuatu. Seperti musuhnya wasabaktuhu fadakhat. Maka aku pun mendahului beliau dan aku masuk rumah. Falaisa illa an ittaja'tu fadakhal. Dan tidak ada cara lain kecuali aku berbaring. Maunya seperti apa yang eh, ketika Rasulullah SAW pergi. Fadakhal. Maka Rasulullah pun masuk. Faqala malaki ya ya ishrabiyah. Hmm. Qala Sulaiman hasibtuhu qala hasyan. Maka Rasulullah SAW menegur dan mengatakan, ada apa denganmu, wahai Aisyah? Ini makna ya a, a, a dikata dijawab di apa panggilan dengan ya ash ya ashirabiyah yani uh, ini panggilan Rasulullah SAW kepada Aisyah ya. yang biasanya kalau dalam panggilan yang mesra yang indah belum panggil dengan Humaira tapi ini panggilan seakan kayak teguran ya. Ya. maka Kemudian kata Aisyah, Qultu syai. Ada apa-apa. Qal, litukhbir, litukhbirini, aw liyukhbirani al-latiful khabir. Aw la yukhbirani al-latiful khabir. Rasulullah mengancam. Engkau beritahu kepadaku ada apa? Atau Allah subhanahu wa ta'ala yang maha lembut lagi maha tahu akan menghabarkan itu kepadaku. Qultu kata Aisyah, Ya Rasulullah, sahabatul khabar. Wahai Rasulullah, kemudian aku sampaikan berita itu kepada Nabi SAW. Ini kisah dari menguntitnya ini. Ya. Ini bahwasanya e, ternyata ini tidur tiduran atau tidur tidur ayam. Ya. Pura-pura tidur. Ya. Isa ternyata pura-pura tidur. Tapi di sini, masya Allah jujur karena apa diancam oleh Rasulullah? Kalau tidak mau berita, ini nggak mau cerita, Allah pasti akan mengabarkan itu kepadaku. kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Aisyah pun menceritakan itu. Dan Rasulullah mengatakan, Anta sawadul ladhi ra'aitu amami. Oh, engkau itulah yang eh, warna hitam. Yang aku melihat ada di hadapanku itu. Bayang-bayang hitam. Nah, pikirannya ada apa? Bayang-bayang oh, hitam itu kamu toh. Qultu na'am kata Aisyah. Iya. Qalat falahadani lihudat fi sadri aujani aujani maka kata Aisyah e, saya pun terengah-engah ini dalam dadaku yang e, terasa sakit ini ya gimana tidak orang baruan wan masuk terus cepat apa e, ngos-ngosan ya buru-buru supaya tidak diketahui oleh Nabi alaihi salatu ya. kemudian buru-buru masuk rumah selimutan lagi ngos-ngosan ya. napasnya orang baru masuk rumah e, dalam keadaan buru-buru langsung selimutan tentunya apapun keadaannya mesti akan ketahuan ya. ini ketahuan Rasulullah dan ini e, Aisyah pun menceritakan itu terengah-engah. Kala kemudian Rasulullah SAW mengatakan, nanti an yahiballahu alaiki wa rasuluhu?" Qalat mahma yaktumun nas faqad allamahullah. Kata Rasulullah, apakah engkau mengira bahwa Allah dan Rasulnya dikiranya semuanya itu uh, apa namanya uh, akan apa uh, dibiarkan ya. makanya kita lihat kemudian Aisyah pun dengan pengakuannya mengatakan apapun yang disembunyikan oleh manusia Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepadanya. Qala na'am, benar. Fa inna Jibril atani hina ra'ai. Maka sungguh Jibril telah datang kepadaku ketika aku melihat itu. Walam yakun yadkhulu alaik. Waqad wada'tu siyab, waqad wada'tu Fana Fanadani wa akhfa Maka kata Rasulullah benar, tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala memberitahu. Dan ini juga apa disembunyikan oleh Aisyah radhiyallahu taala dari mengendap-endap, sembunyi-sembunyi e, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Ini juga Allah Subhanahu wa taala memberitahu dengan perantaraan mereka Jibril Datang ketika Rasulullah tahu itu dan memberitahu belum masuk kepada belum masuk kembali kepada Aisyah. Di mana dikatakan e, ketika Jibril datang kepadaku tidak aku melihatnya. Saya belum sempat masuk kepadamu. Ketika aku meletakkan e, ketika engkau meletakkan pakaianmu panadani maka memanggilku wa afamin dan itu itu tersembunyi darimu tuh dan aku penuhi panggilan Jibril ini dan aku bersembunyi dari merahasiakan itu dari dan saya kira engkau telah tidur maka saya tidak mau untuk membangunkan, tidak mau untuk mengganggunya aku khawatir engkau akan ketakutan dan Jibril memerintahkan kepadaku agar aku datang ke penghuni kubur Baqi' dan memohon, memohonkan ampunan untuk mereka. Para pendengar Anas Radio dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kisah yang sangat indah sekali dari uh, apa yang terjadi pada rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam muasyarah Zauji yang sangat baik, yang sangat indah. Meskipun uh, kemudian terkadang ternodai dengan hal-hal yang kalau kemudian tidak segera diselesaikan, maka ini akan menjadi masalah besar. Maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meredamnya. Aisyah jujur Rasulullah SAW juga jujur menceritakannya. Ya. Apa yang terjadi? Aisyah menceritakan mengendap-endap mengikuti Rasulullah SAW mau pergi kemana. Kemudian Rasulullah juga menceritakan kenapa kok uh, beliau mengendap-endap juga. Artinya melakukan itu semuanya dengan pelan tanpa suara karena apa? Tidak menginginkan untuk mengganggu istrinya. tidak ingin menginginkan untuk membangunkan istrinya. Khawatir nanti malah tambah ketakutan. Kalau ditinggal sendirian di rumah. Maka itu yang terjadi. Maka inilah kejujuran ini juga penting dari kisah ini adalah kejujuran itu penting. Kemana, apa yang kita lakukan, ini penting. Karena dengan kejujuran inilah yang insya Allah Taala karena uh, Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa menjaga dari uh, keutuhan rumah tangga kita. Ini jujur, karena jujur ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kecemburuan boleh cemburu, namun hendaknya dalam batas-batas, jangan sampai uh, berlebihan dan kelewatan. Ini uh, para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat juga bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatian kepada istrinya dan juga perhatian kepada kaum muslimin. Baik yang masih hidup atau yang juga sudah meninggal. <clears throat> Semuanya mendapatkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sedemikian perhatiannya kepada kita sebagai umatnya. Maka kembalinya adalah sejauh mana perhatian kita kepada beliau. Perhatian kita kepada sunnah-sunnah beliau. Perhatian kita dalam menapaki jejak beliau. Dalam menguntit dan mengikuti langkah-langkah beliau ini menjadi koreksi dan menjadi introspeksi bagi kita dengan apa yang kita jalani. Berangkat dari uh, lingkup kecil rumah tangga kita agar senantiasa dalam naungan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah-kisah rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam ini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kenikmatan itu kepada kita. Dari nikmat ilmu, nikmat sunnah, dan nikmat kita bisa mengamalkannya. Diberikan sabar dan istiqamah untuk kita senantiasa kokoh di atas tuntunan-tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangga kita, dalam langkah-langkah kita, dan dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini sampai kita menghadap kepadanya. Amin. Ya mujibah sa'ilin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima'. Alhamdulillah eh, jazakumullah khairan kepada Al Ustaz Muhammad Naim yang telah memberikan tausiahnya. Baiklah para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, eh, tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya kirimkan pertanyaan Anda seputar materi yang sudah dibahas tadi ke alamat email kami di kotak surat at anasradio.com atau bisa melalui Yahoo Messenger dengan ID Anas Radio digabung atau di pin BlackBerry dengan nomor 2633310D. Bisa juga melalui Skype dengan ID Anas Radio atau melalui WhatsApp di nomor 081317854974 Baiklah. saat ini ada pertanyaan saat dari Abu Salman di Jakarta, saat apa nasihat Ustadz untuk keluarga yang suaminya merantau dan hanya pulang tiap akhir pekan, Zat? Ini dia singkatannya PJKA, Zat. Pulang Jumat, kembali Ahad. Ya. Silakan, Zat. Baik. Uh, yang pertama, kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam ayatnya yakni agar menjadi kawam seorang suami benar-benar menjadi kawam. Bagaimana tetap menjaga dan mengawasi rumah tangganya meskipun tidak uh, apa namanya tidak bersamanya. Artinya meskipun tidak sedang tidak ada di rumahnya. Karena sekali lagi ini adalah karunia dan mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian ketika keluar rumah kemudian tidak ingat lagi apa yang ada di rumah. Maka seperti ini adalah zalim. Zalim kepada yang di rumah juga dan juga zalim artinya tidak amanah dalam uh, membawa apa yang telah dimandatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun dalam keadaan jauh katakan ini PJKA ya, pulang Jumat kembali Ahad ya. Jadi hanya sesaat bersama keluarga e, maka yang seperti ini pun juga tidak tetap tidak mengurangi untuk senantiasa berhubungan apalagi saat sekarang ini hubungan adalah demikian mudahnya ya. artinya senantiasa e, memantau kabar dan keadaan keluarganya bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya, dan yang ditinggalkannya. Demikian pula kepada para istri yang ditinggal. Maka kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dari rentetan ayat itu. Di mana Allah mengatakan, "Fas-salihatu qanitatun hafizah. Istri-istri yang salihah adalah memiliki dua sifat, yang qanitat, yang hafizat. Yang qanitah senantiasa tunduk dan taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada wasiat-wasiat suaminya. Ketika ditinggal, selalu taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf. Baik ma'ruf secara syar'i atau ma'ruf secara, eh, secara orfi. Dalam koridor selagi masih mampu untuk bisa menunaikannya. Menjaga bagaimana ketika disuruh menjaga kepada anak-anaknya yang ditinggal atau hartanya, harga diri suaminya juga demikian. Ini bagian dari ketaatan kepada suami adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hafizat, sifat yang kedua senantiasa menjaga, menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjaga aib rumah tangganya, menjaga aib suaminya, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anak suaminya, menjaga rumah suaminya. Meskipun dalam keadaan suami tidak ada di rumah. Dan di situ dikatakan, وَالصَّلِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ lil ghaib. Jadi ketika suami tidak ada di rumah. Ya. Maka uh, kepada Mas Abu Salman ini ini seperti itu hendaknya juga istrinya diingatkan. Dengan apa telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua sifat ini. Maka uh, ini insyaallah taala uh, akan terus terjadi meskipun uh, tidak selalu bergabung dalam rumah. Namun senantiasa bersama ya, uh, dalam uh, rasa dalam perhatian dan uh, apa namanya senantiasa saling uh, perhatian satu dengan yang lainnya. Ini uh, hendaknya dua sifat ini senantiasa terjaga. Baik itu bagi suami itu sendiri, demikian pula bagi sang istri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. Jangan sampai kemudian ditinggal suaminya malah di rumah juga ngandangin orang, misalkan atau masukkan orang dari orang-orang yang suaminya itu adalah e, benci untuk dia masuk ke dalamnya, apalagi itu adalah naudzubillah tsumma naudzubillah sampai terjadi e, perselingkuhan. Nasallallahu salaman afiyah. Maka naudzubillah tsumma naudzubillah, maka di sinilah pentingnya untuk senantiasa saling berhubungan. Ya, kadang seperti itu terjadi ini karena kondisi dan keadaan. Di mana rizki itu harus dikejar, karena rizki itu uh, uh, tidak datang ke rumahnya. Maka sangat indah sekali manakala rizki itu sendiri datang ke rumah. Artinya tidak pergi, tidak hanya bisa uh, usaha di rumah atau apa itu satu kenikmatan. Tapi kalau ternyata adalah uh, harus, maka kita harus keluar maka ini seorang istri yang ditinggal pun juga harus senantiasa menjaga. Dan contoh-contoh seperti itu banyak dari kisah-kisah para salaf. Bagi Allah taala jami'a. Istrinya uh, seperti misalkan ibunya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ketika dimana Imam Syafi'i kecil tumbuh berkembang dalam keadaan yatim. Bagaimana sang ibu ini juga ditinggal mati oleh suaminya pun juga tidak menyanyiakan. Ya anaknya untuk dididik, diperhatikan. Dan ini tinggalan dari suaminya. Demikian pula kisah seorang kalau nggak salah kisahnya Syurah Qadhi atau Haywah ya. Agak lupa itu. Ini juga kisah yang mengagumkan. Di mana bapaknya itu dulu itu awal bapaknya itu pamitan untuk perang. Ketika ibunya itu sedang mengandung istrinya sedang mengandung. Ya. Dan suaminya eh, pamitan untuk berjihad, eh, kemudian berpesan, jaga anakku baik-baik. Dan ternyata sampai puluhan tahun tidak pulang. Dikiranya itu sudah meninggal. Mati syahid di medan perang. Hmm. Namun suatu hari ternyata pulang. Dan sang istri ini pun juga senantiasa ingat pesan suaminya. Anaknya dijaga, dipelihara, besar, sampai tumbuh berkembang, sampai menjadi seorang ahli. Ketika ternyata suaminya datang, pulang. Kemudian bertanya, di mana anakku? Kemudian sang istri mengatakan, mengatakan pergilah ke masjid, maka engkau akan mendapati orang yang sedang duduk dan di hadapannya adalah para santri, para muridnya, itulah anak. Ini mengagumkan. Maka ini kepada Gus Salman ini ya, mudah-mudahan uh, seperti itu kisah-kisah seperti ini pun juga uh, bisa sebagai ibrah bagi yang uh, suka pergi ini. Artinya mencari maisahnya itu adalah di luar jauh. Wallahu taala. Baik Zat, untuk pertanyaan selanjutnya dari Afifa di Tangerang. Bismillah, mau tanya apakah dianjurkan untuk menyembunyikan berita hitbah tentang hadis yang saya pernah dengar sembunyikan hitbah sebarkan nikah. Apakah itu hadis sahih Ustaz? Ya, jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Wall Wallahu taala alam. Baik. Masalah khutbah ini uh, disembunyikan uh, apa namanya ini wallahu taala tentang riwayat ini. Ini bisa dicari lagi nanti insyaallah. Baik, untuk selanjutnya Ustaz dari hamba Allah di Cianjur. Apakah ada lafaz apakah ada lafaz niat pada saat kita akan menjalankan menjalankan nasikah atau akikah Ustaz? Baik. Namanya melafatkan niat dalam ibadah apapun ini uh, tidak ada ya. melafatkan uh, eh, niat khusus ya khususkan dengan ya, melafatkan niat ini uh, tidak ada dalam ibadah sholat ataupun yang lainnya ada pun yang dimaksudkan mungkin dalam nasika ini seperti misalkan dalam apa namanya dalam uh, udhiyah ya dalam eh, korban menyembeli kurban, ini sebenarnya juga bukan melafatkan niat. Namun ini adalah doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana Rasulullah SAW ketika berdoa ketika menyembelih kurban, beliau mengucapkan Allahumma hada minka walak. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ketika mau menyembelih korban Rasulullah mengucapkan itu. Bismillah. Allahu Akbar itu kemudian ya Allah ini adalah darimu dan untukmu. Ya Allah terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka ini tentunya bukan nafad niat. Tapi ini adalah doa. Maka demikian pula dalam e, nasikah atau akikah ini e, tidak ada kekhususan seperti yang dilakukan pada menyembelih ketika seperti menyembelih dalam kurban. Menyebutkan e, untuk siapa, untuk siapa atau apa ini tidak ada e, riwayat dalam masalah ini. Wallahu taala Selanjutnya hamba Allah di Jakarta Ustaz. Bila wanita meminta khulu, apakah ada masa iddahnya? Dan bila ada, apakah dari sesudah mengucap itu atau sesudah ada keputusan cerai dari hakim Ustaz? Uh, tentunya ini karena hulu ini adalah permintaan dari sang istri minta cerai dari suaminya maka dalam hal ini masa iddah pun juga tetap kalau memang sudah dijatuhkan sama hakim. Maka dalam hal ini bukan dari mengucap, tapi dari keputusan dari hakim. Karena hulu ini adalah permintaan cerai dari istri kepada hakim ya, untuk memutuskan karena pada asalnya suami tidak mau menceraikannya. Nah, ini tidak mau apa eh, suami asalnya adalah tidak mau menceraikannya. Maka dalam ini tentunya juga e, karena tentunya dalam hal ini perlu e, pembahasan yang panjang sebenarnya kaitannya dengan masalah e, kenapa dan mengapa dan kemudian juga syarat-syaratnya ini ya. E, namun secara ringkas bahwasanya Eh, jatuhnya khulu ini tentunya manakala sang suami sebenarnya pada asalnya adalah dari sang suami itu sudah eh, mau menjatuhkan cerainya atas permintaan istri dengan persyaratan-persyaratan yang eh, di apa namanya diberikan oleh suami ini dan kemudian persyaratan itu diterima atau di dipenuhi oleh sang istri. Maka uh, seperti itu baru jatuh. Adapun kalau kemudian uh, hanya baru permohonan saja, uh, maka ini juga uh, belum ada keputusan baik dari ucapan suami atau hakim, maka uh, dalam hal ini, ini keputusannya adalah namanya hakim ini juga uh, apa namanya tidak mesti ini artinya kalau di sini adalah keputusan bisa jadi namanya khulu ini adalah permintaan kepada suami untuk menceraikannya. Nah, ketika dengan syarat begini begini ketika seperti itu kemudian suami memberikan persyaratan dan setuju, nah, nah, kemudian menceraikannya, maka saat itu juga jatuh talak. Atau terkadang suami memang tidak mau menceraikannya sama sekali. Hmm. Dan e, kemudian keputusannya dikembalikan kepada hakim. Maka kalau seperti ini adalah ya hakim yang memutuskannya. Wallahu taala Ya, selanjutnya Ustaz dari Umu Hanif di Jakarta. Ustaz, saya sudah menikah sejak 6 tahun lalu dan dikaruniai dua orang anak. Beberapa tahun lalu saya pernah memergoki suami saya selingkuh dengan teman-teman satu kantornya. Tapi saya berusaha untuk memaafkannya karena alasannya dia hilaf dan kalah dengan bisikan setan. Setelah kejadian itu saya pun bicara dengan perempuan itu. Tapi beberapa waktu kemudian dia melakukan perbuatan yang sama dan dengan orang yang sama. Saya berusaha maafkan lagi demi keutuhan rumah tangga saya. Selama menjalani rumah tangga kami, saya berusaha berpikiran baik kepada suami saya walaupun masih ada terlintas di pikiran saya suami saya masih melakukan hal yang sama dan dengan orang yang sama. Yang saya tanyakan Ustaz, untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kami, apa yang harus saya lakukan apabila suami saya terbukti melakukan perbuatan itu lagi? Jazakumullah khairan. Eh, dalam hal ini, hendaknya yang pertama diingatkan kepada si suami ini. Perlu diberikan kepadanya ayat-ayat tarhib berupa ancaman-ancaman tentang dahsyatnya perzinaan, besarnya dosa berzina. Ini hendaknya diingatkan <clears throat> agar seperti itu tidak terus terulang. Kemudian e, karena terkadang seperti itu adalah merupakan satu penyakit, ya. satu penyakit yang yang dimana penyakit ini kalau hanya bisa disandar bisa disadarkan e, e, manakala seseorang hatinya itu ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala manakala hatinya itu ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang seperti ini kalau kemudian hatinya itu selalu mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala maka ada rasa khasyah, rasa takut. Dan rasa takut di sini bukan sekedar takut kepada manusia tapi lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini insya Allah taala yang akan hanya bisa uh, apa namanya bisa menghentikan dari perbuatan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Allah mengatakan, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih." Hammat bihi wa hamma biha. Si perempuan sudah tertarik, si laki-laki juga sudah tertarik. Namun apa kata Allah? Laula ar-ra'a burhana rabbih. Seandainya tidak melihat kepada petunjuk Rabbnya seandainya tidak melihat kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, pasti terjadilah apa yang terjadi. Maka dari ayat yang agung ini bahwa sebejat apapun ya, perilaku orang manakala hatinya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini insya Allah akan terkendali. Tidak akan kebablasan. Ya. Maka ini kepada suami yang seperti ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap istrinya. Jangan dikhianati. Kalau toh mau poligami yang baik-baik saja. Ya. Karena contoh teladan kita Rasulullah SAW berpoligami juga baik-baik. Tidak sembunyi-sembunyi. Ya. Maka apalagi dalam hal ini adalah selingkuh. Maka kalau memang eh, apa namanya masih menginginkan lebih baik adalah berpoligami. Ya. Ta'addud. Ini lebih baik dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkhianat. Jangan mengkhianati istri dan juga jangan mengkhianati amanah Allah Subhanahu wa taala, apalagi namanya perzinaan di sini. Sampai melakukan perzinaan, mendekat saja ini tidak boleh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Maka sekali lagi kepada suami ini dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera bertaubat dengan taubatan nasuha ya. Kemudian kepada sang istri yang sudah tahu semata-mata yang seperti itu terjadi nah, maka kalau memang mau bersabar maka barangkali sabar itu lebih baik baginya yang penting kewajiban sebagai seorang istri tetap ditunaikan sebagaimana mestinya Adapun kalau kemudian hak-hak istri tidak didapat dari suaminya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia-Nya. Karena kita semuanya masing-masing itu akan dituntut oleh Allah dengan kewajiban yang kita tunaikan. Adapun kalau hak kita tidak didapat, Allah tidak akan menuntut itu. Eh, kamu dulu uh, misalkan dengan uh, eh, dengan hak kita, tapi yang dituntut itu adalah kewajiban. Kalau hak kita tidak dapat, Allah mengatakan was'alullaha min Minta kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup, selalu terbuka. Maka uh, ini yang pokok. Kalau kemudian uh, mau terus menjaga keutuhan rumah tangganya ini, artinya dasar pokoknya adalah menunaikan kewajiban sebagai seorang istri uh, ini tunaikan. Itu nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kalau ternyata suami itu mengkhianati, maka ini alai. Ini pengkhianatan itu adalah dari dia sendiri. Dia si suami ini juga akan menanggung akibatnya. Cepat ataupun lambat Allah Subhanahu wa taala pasti akan membongkarnya. Dunia ataupun akhirat. Maka tidak perlu khawatir ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil maka uh, kalau memang tetap menginginkan keutuhan rumah tangga ini, maka bersabar itu lebih baik. Namun kalau kemudian sebaliknya, maka semuanya adalah kembalinya kepada uh, sang istri ini sendiri untuk terus uh, apa namanya uh, merajut rumah tangga ini atau kalau di pertanyaan ini dikatakan bagaimana e, mempertahankan keutuhan rumah tangga ini, maka ini tentunya adalah tadi. Kembalikan semuanya kepada perkara agama. Ingatkan suami dengan perkara-perkara agama. Dan juga agar mau belajar agama. Dan jadikan hati itu tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau hati itu mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan aman dari hawa nafsu akan aman dari fitnah-fitnah syahwat. Ini insya Allah taala eh, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, kesabaran kepada istri uh, si, si istri penanya ini pada penanya ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran kepada suami yang selingkuh ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan uh, semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala Ya, pertanyaan selanjutnya Zat dari Amrullah di Ciputat. Bagaimana menurut syariat Islam dalam hal anak yang baru lahir untuk melakukan selamatan atau memberi nama dan melakukan maulid dan barzanji dalam kebiasaan tradisi? dan bagaimana sebaiknya menurut syariat yang dibenarkan Islam yang dibenarkan secara Islam silakan Ustaz Baik. Eh, kebiasaan-kebiasaan seperti ini ini selamatan istilahnya dengan selamatan maulid berjanji dan tradisi tadi seperti itu ini adalah adat-adat yang bertentangan dengan syariat meskipun dalam masalah ini hukum asal al-aslu fil adat al-ibahah ma lam tukhalifu syara'. Ya. Hukum asal dalam masalah adat adalah boleh selagi tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ternyata bertentangan dengan syariat, maka hal ini adalah tidak dibolehkan. Adat itu harus dikalahkan. Ini kaidah dalam adat apapun. Ya, baik itu menyambut kelahiran bayi atau ketika uh, apa namanya walimahan menikah atau ketika khitan dan seterusnya ini dan lain sebagainya terkait masalah adat hukum asalnya adalah boleh selagi tidak bertentangan dengan syariat kalau bertentangan maka tidak lagi boleh maka kemudian kalau seperti yang ditanyakan di sini selamatan memberi nama memang ini Eh, yang mesti dilakukan dalam hal ini, ini adalah disunahkan untuk kita mengadakan nasikah atau akikah di hari yang ketujuh. Dan ini sunnah Rasulullah SAW. Ya. Bukan dengan uh, istilahnya bubur merah putih atau apa sebenarnya gitu dengan uh, eh, terhari seperti itu. Ya. Atau kalau di Jawa namanya bancaan, ya, misalnya ini sesuatu yang uh, tidak ada tuntunan. Bahkan berbau syirik, berbau khurafat. Ya, banyak di dalamnya berbau khurafat. Maka dalam menyambut lahirnya bayi ini, ini yang disunahkan adalah kita mengadakan atikoh atau nasikah. Dengan cara kita menyembelih kambing di hari yang ketujuh. Bagi laki-laki dua bagi laki-laki dua ekor kambing, untuk bayi perempuan dengan satu ekor kambing. Ya. Kemudian dimasak, boleh dibagikan kepada tetangga, kerabat, saudara, sahabat, boleh. Ya. Di hari yang ketujuh itu, kemudian si anak ini, si bayi ini dicukur gundul, ya. uh, kemudian uh, rambutnya ditimbang, uh, kemudian diganti dengan perak seberat seberapa gram ya e, timbangan rambutnya itu kemudian diukur dengan perak dan kemudian disodakohkan. Nah, disodakohkan ini. Kemudian juga diberi nama. Kemudian diberi nama. Atau kalau kemudian mau langsung dihitan, juga itu lebih baik. Sebagaimana para salaf, mereka juga banyak riwayat menunjukkan bahwa lebih menyenangkan atau lebih mereka menyukai untuk mengkhitan itu sedini mungkin. Meskipun dalam hal ini ada kelonggaran kaitannya dengan mengkhitan anak. Selagi belum balik. Batasnya adalah selagi belum balik. Karena khitan adalah wajib hukumnya. Ya, bagi setiap anak Islam. Ya. Maka ini yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Adapun dengan melakukan selamatan, Eh, kemudian mengadakan maulid, mata berjanji ya. maka yang seperti ini adalah sesuatu yang tidak dituntunkan. Eh, ya. dengan apa biasanya ada makanan-makanan khusus ya. eh, dari makanan tradisi. Ya. Maka ini adalah hal yang berbau khurafat hendaknya ditinggalkan. Wallahu taala. Ya, pertanyaan selanjutnya Seth, dari Gufran di Tangerang. Bagaimana batasan al-kafa'ah atau sekufu di dalam agama ketika memilih calon suami atau istri? Apakah termasuk tidak sekufu ketika lelaki tidak soleh menginginkan wanita solehah menjadi istrinya, Ustaz? Ya, tafadhol Ustaz. Uh, tentunya itu harapan ya. Bahwa pertanyaannya di sini uh, eh, laki yang tidak soleh menginginkan wanita yang soleh kalau memang menginginkan wanita yang salihah, ini tentunya juga harus apa e, menjadikan dirinya itu sebagai orang yang saleh. Karena itu termasuk di antara tafsir dari ayat ya. Dari uh, at-tayyibuna lit-tayyibin, e, at-tayyibatu lit-tayyibin. Wattayyibin littayyibat itu kan. Itu juga al-khabithun lil-khabithat ya. Dan e, semana dengan ini, ya, artinya adalah ayat ini adalah e, satu di antara maknanya ya, eh, pada e, pada ayat ini ini e, adalah bahwa laki-laki yang baik-baik itu dengan yang baik-baik. Kalau yang buruk juga demikian. Maka dalam hal ini uh, hendaknya kalau memang menghendaki uh, istri yang salihah ini tentunya menjadi seorang eh, laki-laki uh, yang saleh, yang baik. Maka dan keinginan ini pun juga uh, sepertinya juga apa uh, terkandung makna uh, bahwa si laki-laki ini juga ingin baik insya Allah ya. Sepertinya juga ada niatan untuk baik. Karena keinginannya untuk menjadi, mendapatkan seorang wanita yang salihah ini juga itu sudah uh, merupakan harapan ya untuk dia juga uh, hendaknya mau merubah dirinya menjadi seorang yang saleh uh, ini satu di antara maknanya meskipun uh, makna yang dikuatkan oleh eh, Abbas dan juga yang lainnya dalam tafsir ayat itu adalah kaitannya dengan uh, al-qaul atau al-kalam ya. Ucapan yang kotor itu adalah bagi orang yang kotor. Ucapan yang baik adalah bagi orang yang baik-baik. Maka uh, dalam hal ini juga uh, ini tentunya juga masuk bagian dari kufu ya. Artinya uh, seorang yang uh, misalkan wanita yang memang perhatian dengan agama yang salihah uh, kemudian ternyata ketika ada yang melamarnya orang yang ternyata agamanya seperti itu uh, maka ini adalah berhak baginya untuk kemudian menolaknya karena uh, tidak seagama atau agamanya kurang baik. Lebih lagi juga wasiat Nabi Ali Shallallahu Wasallam kan mengatakan seperti itu. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang beragama. Pilih yang beragama. Maka itu lebih membahagiakan. Itu akan membahagiakan kepadamu. Maka ini agama adalah merupakan uh, pertimbangan yang sangat penting ya. dari seseorang itu atau dari seseorang menjadikan pertimbangan ketika mau menikah antara hasadnya, keturunannya, kecantikan atau keelokan rupanya atau hartanya, maka yang paling baik adalah yang beragam. Karena tentunya adalah sulit untuk didapatkan seseorang yang memiliki e, empat e, sifat ini semuanya baik. Agamanya bagus, orangnya juga, rupanya juga bagus. Yang laki mungkin ganteng, yang perempuan juga cantik misalkan. E, kemudian akhlaknya bagus, kemudian juga e, keturunannya juga bagus. Ini atau juga orang yang e, berada, orang berharta. Ini tentunya adalah e, sulit untuk didapatkan seperti itu. Maka yang paling top adalah yang beragama. Ini yang insya Allah Taala, manakala orang yang beragama, ini insya Allah e, akan lebih siap dalam keadaan apapun ya sengsara suka duka ini orang yang beragama itu lebih lebih siap ya maka ini juga merupakan bagian daripada kufu. Karena Rasulullah SAW juga ketika Fatimah binti Qais radhiyallahu taala dilamar oleh Muawiyah, maka Rasulullah mengatakan, "Amma Muawiyah fasaluk la malalah." Adapun Muawiyah ini adalah saluk, orang yang melarat, tidak punya harta. Nah, nah. Kemudian wa amma Abu Jahal fa innahu dharrab la yadha'asan ala tiqihi. Adapun Abu Jahal ini adalah suka mukul, tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dengan Usama bin Zaid. Radiyallahu ta'ala. Maka ini juga pelajaran. Ini juga merupakan bagian dari uh, eh, kufu. Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Uh, mungkin ini ada pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Dari hamba Baik. Allah di Ambalat. Bagaimana sikap istri bila suami melarang menuntut ilmu syar'i dengan alasan istri wajib taat kepada suami dan apakah masih ada kewajiban istri taat kepada suami yang mana suami sudah tidak taat beribadah kepada Allah Sat. Ya, silakan Ustaz. Ayub. Sekali lagi eh, wanita yang kembali kepada ha, uh, ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fas-salihatu qanitatun hafizat." Wanita yang salihah adalah yang memiliki dua sifat tadi. Pertama adalah qanitat. Qanitat dalam hal ini adalah tunduk kepada Allah, tunduk kepada perintah Rasulnya, dan tunduk kepada suaminya. Dan ketaatan kepada suami ini dalam hal yang ma'ruf. Dan yang ma'ruf di sini ada dua hal. Ma'ruf secara syar'i dan ma'ruf secara apa kemampuan. Secara urfi. Ya secara syar'i dan secara urfi. Ya. Ini ma'ruf dan menilai ma'ruf adalah e, ma'ruf secara syar'i atau secara urfi. Ini. Karena terkadang ada perkara-perkara yang e, secara syariat itu tidak disalahkan. Bukan satu hal yang dosa. Tapi secara uruf itu satu hal yang aib. Bisa menjatuhkan muru'ah, menjatuhkan harga diri dan kehormatan seseorang. Boleh jadi seperti itu. Maka di sini namanya ma'ruf adalah seperti misalkan uh, seorang istri memanggil suaminya hmm, dengan namanya, ini nggak ada larangan. Ya. Nggak ada larangan. Ya. Dan seperti ini adalah urf. Ya. Kalau kita orang Indonesia, ya, atau Jawa pada khususnya kita di Jawa, nanti kali di Jawa ini, seorang istri mengambil suaminya dengan menyebut namanya ini sudah kurang ajar. Ya. Ini sudah sikap kurang ajar ini. Meskipun pada sebagian dunia yang lain ya, atau lingkungan yang lain, mungkin lingkungan sebagai ada lingkungan orang-orang Arab misalkan, mereka biasa manggil istri manggil e, eh, suaminya dengan menyebut namanya. <clears throat> ini seakan hal yang biasa. Maka uh, seperti ini meskipun uh, syariat uh, tidak melarang tapi kalau benda uruf menjadikan uh, itu adalah perilaku yang kurang baik maka ini tidak boleh kemudian dalam hal ini ini kaitannya dengan masalah ketaatan maka ketaatan dalam hal ini adalah uh, yang ma'ruf secara syari dan secara urfi maka taat kepada suami adalah dalam hanya yang ma'ruf ini yang ma'ruf secara syari dan secara urfi kemudian yang kedua juga sesuai dengan kadar kemampuan. Ya. Kita taat kepada makhluk adalah dalam kadar yang mampu untuk kita menunaikan. Dalam kadar yang kita tidak mampu, kita tidak dituntut. Dan Allah mengatakan, La yukallifullahu nafsan illa usah Allah tidak membebani kecuali apa dimampu oleh, mampu dikerjakan. Oleh setiap orang ini. Allah memberikan kemudahan, tidak memberikan kesulitan. Ini e, kaidah yang harus dipahami dahulu. Kemudian kalau ternyata seperti yang ditanyakan di sini, seorang istri dilarang nah, oleh suaminya untuk menuntut ilmu yang syar'i dan alasannya adalah karena istri wajib taat kepada suami ini ya memang bolehlah tidak eh, menuntut ilmu tapi suami harus mengajari karena sebenarnya yang berkewajiban untuk mendidik istri itu adalah suami sebagai qawwam. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin, namanya pemimpin ini tanggung jawab dong. Ya. Harus tanggung jawab tidak hanya dari sisi uh, ke penghidupan saja, nafkah batin, nafkah zahir saja, tapi juga dalam masalah agama masalah akhlak ya ini senantiasa dibimbing kalau tidak boleh belajar di luar ilmu syar'i di luar ya, maka mesti diajari dari ilmu-ilmu yang syar'i kalau memang sang suami ini adalah uh, punya kompetensi tersendiri punya kemampuan untuk bisa ngajari karena sebagaimana dikatakan al ummu madrasatun Idza a'dadtaha a'dadta syaban tayyibal ara. Ibu itu adalah ibarat seperti sekolahan, madrasah yang akan menjadi pendidik bagi anak-anak suaminya. Maka kalau sang ibu ini dididik dengan baik, ya, suruh belajar agama yang baik, karena yang paling banyak berinteraksi dengan anak ini adalah istri. Maka kalau kemudian sang istri dilarang untuk belajar agama, anaknya mau dididik apa? Maka ini satu hal yang uh, tentunya tidak benar. Selagi ketika dia belajar ilmu syar'i ini adalah masih dalam koridor yang tidak terlalu jauh. Ketika bepergian juga tidak sampai pada masa satu safar, bukan bepergian yang safar. Maka seperti ini hendaknya ada saling tafahum, ya, saling memahami dan sang suami ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semestinya sang suami ini yang mengajak istrinya ke majelis taklim yang di situ uh, di belajar sunnah, belajar apa namanya eh, perkara-perkara agama. Ya. Ini mestinya seperti itu, malah semestinya yang mendahului itu suami. Maka tidak layak semestinya kemudian sang suami malah melarang istrinya untuk belajar seperti ini. Ya. Maka ini e, tanggung jawab. Ya. Dan suami yang seperti ini juga akan diminta pertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dipimpinnya. Nyata kalau kemudian disia-siakan seperti itu, nah ini adalah e, akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala Baiklah, e, demikian sudah tanya jawab bersama Al Ustaz Muhammad Naim Salusi Hafizullah taala dan dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir sudah acara kita untuk malam hari ini. Kita ucapkan jazakumullah khairan kasiron pada Al-Ustaz Muhammad Naim LC. Hafizahullah Ta'ala. Oh, iya, Baiklah para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, kami mohon maaf bagi penanya yang mungkin uh, belum sempat terjawab tanya jawabnya. Insyaallah Ta'ala akan kami coba bawakan kembali di pekan yang akan datang. Baiklah, karena waktu sudah makin larut malam, kita akhirkan saja sampai di sini cara kita. Eh, kami mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.